Alhamdulillah merupakan kebahagiaan tersendiri bisa hadir di Samarinda seberang berkumpul dengan bapak saudara-saudara sekalian kemudian juga di sini bertemu dengan kakak kelas saya ya Kak Saiful kemudian juga di sini mengingatkan tempat ini mengingatkan saya kepada seseorang kawan yang dulu pernah meninggalkan kami semua ketika di masa SMA ya berasal dari Samarinda seberang ini. Dan ketika itu masih sekolah kemudian meninggal. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rahmati beliau meninggal dalam keadaan dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mati e, meninggal dengan tenggelam di Sungai Mahakam. Subhanallah. Itulah ayat ikhwan Ketika kita mengingat hal-hal yang seperti ini Maka mengingatkan kita kepada kematian Ya Ketika kita berjalan melewati kuburan-kuburan, seharusnya Cukuplah ini sebagai peringatan-peringatan untuk kita. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberi takaran hidup untuk kita. Akthiru min dzikri hadhi milladzat. Perbanyaklah kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat pelebur-pelebur kenikmatan. Dalam riwayat hadi milladzat, penghancur-penghancur kenikmatan. Kenapa dengan demikian seseorang akan bisa memperbaiki amalan-amalannya? Orang yang ingin berpisah tentu dia akan memikirkan apa yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mencetak generasi pecinta Al-Quran. Orang-orang pencinta Al-Quran yang mencintai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan faidah. Saya mendapatkan faidah. Begitu pula saudara-saudara sekalian. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala ar-rasul inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura di dalam surat Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan berkatalah seorang rasul ya rabbi wahai rabbku inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau menghafalnya, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak ingin belajar Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan benar, tidak ingin mempelajari isi-isi dari Al-Quran, tafsir-tafsir dari Al-Quran, Begitu pula penjelasan-penjelasan para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan ini sangat banyak. Ketika anak SD lulus SD, berapa hafalannya? Ketika anak SMP lulus SMP, berapa hafalannya? Ketika lulus SMA, berapa hafalannya? Bahkan perhatian manusia sudah jauh dari Al-Quran. Anak-anak kuliah yang seharusnya dia menjadi da'i, menjadi mubalik, menjadi pengajar-pengajar Al-Quran, mengajarkan anak-anak kecil jauh sekarang dari masjid. Jauh dari mengajarkan anak-anak kecil Al-Quran. Ini musibah musibah dan benar-benar musibah. Sehingga pada kesempatan hari ini Insya Allah saya akan sebutkan beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Sehingga kita bisa semangat untuk lebih mendalami Al-Qur'an. Lebih semangat untuk perhatian terhadap Al-Qur'an. Lebih semangat mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'an. Dan ini menjadi renungan kita bersama. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga di antara manusia. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga di antara manusia. Qalu Ya Rasulullah manhum Para sahabat pun bertanya Ya Rasulullah siapakah mereka Siapakah keluarga-keluarga Allah Apa kata Allah Kata Rasulullah SAW Hum ahlul Quran ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu mengabarkan bahwa Allah memiliki keluarga. Dan di sini maksudnya keluarga di sini bukan seperti kita. Punya anak, punya istri tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi maksud keluarga di sini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang diperhatikan oleh Allah bukan anak Allah, bukan istri Allah, bukan kerabatnya Allah bukan. Karena Allah bersih dari itu semua. suci Allah dari sifat-sifat nafas, sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapakah mereka hum ahlul Quran? Mereka adalah ahli Quran. Yaitu orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Bagaimana memperhatikan Al-Quran? Yang pertama, belajar membacanya. Belajar membacanya. Bagaimana membaca Al-Quran itu supaya baik dan benar. Sesuai kaidah-kaidah tajwid. Kaidah-kaidah membaca Al-Quran ini seumur hidup belum pernah belajar ilmu tajwid. Bagaimana bisa menjadi ahlullah? Allah. Tidak pernah belajar tajwid. Ya. Banyak yang tersinggung ya. Ya carilah guru-guru yang bisa mengajarkan tajwid. Ya. Yang kedua Mempelajari isinya Mempelajari isi di dalam Al-Quran Yang ketiga mengamalkan isinya Dan yang keempat Mendakwahkan Al-Quran Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Mempelajari isi dari Al-Quran. Ketika seorang muslim ditanya apa itu Al-Quran, Al-Quran itu pedoman hidup seorang muslim. Benar tidak? Benar tidak? Ya, pedoman hidup seorang muslim Al-Quran dan hadis sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Benar? Soalnya ditanya Pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran? Nanti banyak duduk ya. Ini saya nggak tanya Ngerti tidak baca Al-Quran dengan bahasa Arab? Saya tidak tanya seperti itu Tetapi untuk orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab Pernah tidak menghatapkan Al-Quran seluruhnya. Terjemahan Al-Quran. Katanya ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dibaca aja enggak. Ketika ditanya punya Al-Quran terjemahan enggak? Malu jawabnya. Ya, Bilang aja enggak punya gitu. Kan. Beli, langsung beli. Tiap subuh atau maghrib atau sebelum tidur usah ah, buka lima lembar. Apa susahnya baca terjemahan? Ya, lima halaman atau misalkan berapa halaman rutin? Ya. Misalkan seminggu satu juz maka 30 minggu Khatam terjemahan Al-Quran Namanya bahasa Indonesia mudah kita baca bahasa Indonesia Masa tidak bisa seminggu satu juz? Kalau satu minggu tujuh hari Anggapnya enam hari, satu cuti Enam hari Al-Quran ada berapa halaman? 20 halaman Bagi saja, berarti 20 bagi 6 Cuma tiga setengah atau tiga halaman, empat halaman satu hari masa tidak bisa baca Al-Quran tiga halaman, empat halaman. Tidak sampai satu tahun selesai. Ini saya dananya sudah belum mempelajari tafsirnya. Bapak-bapak sekalian, saya memiliki teman, ada seorang bapak, baik, paman lah, bilang, tetangga, Masya Allah mereka sepakat Kita insya Allah Tiap hari menghatamkan 6 ayat Dari tafsir surat eh, Tafsir Ibnu Kathir Terjemahan Bahasa Indonesia Selama 4 tahun Sudah sampai mana Pak? Sekarang masuk juz 21 dari awal mereka mulai batal, insya Allah 6 tahun mereka selesai tafsirnya. Ya baca, kalau nggak paham tanyakan ustaz. Ya, kalau misalkan di situ hadisnya lemah, tanyakan lagi. Setidaknya baca dulu penjelasan dari Ibnu Katsir. Ini belajar tafsir. Mau mereka bersabar duduk, masya Allah ketika saya bertemu setelah dua tahun, ya pertanyaannya pun berbeda gitu ya. Kemudian pola pikirnya pun berbeda. <clears throat> Kenapa? Dari pertanyaan seseorang bisa dinilai bagaimana keilmuannya. Dari pernyataan-pernyataan seseorang bisa dinilai dari bagaimana dia pemahamannya terhadap agama. Ya. Nah ini bagaimana kita bisa menjadi Ahlullah keluarga Allah. Kalau kita sendiri meninggalkan Al-Qur'an. Ibu-ibu sesibuk apapun kita ibu-ibu. Sesibuk apapun luangkanlah waktu untuk membaca Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an. Begitu pula bagaimana tidak mungkin orang-orang Islam dikatakan mahjura meninggalkan Al-Qur'an? Mereka tidak punya nasib membaca Al-Quran satu hari. Tidak punya bagian. Tidak punya hizab atau bagian membaca Al-Quran. Saya setiap hari harus membaca sekian lembar. Saya setiap hari harus sekian mengatakan sekian bagian. Ini mana? Waktu subuh ngapain aja? Masuk kerja jam berapa? Jam 8 Tujuh 7.30. 7.30. Sekolah jam berapa? 7.30 7.30 Sekolah jam 7 lewat 30 Setelah subuh ngapain? Mempelajari Al-Quran Tidur? Kebanyakan Ya bukan kebanyakan ada lah yang tidur Sebagian sibuk di rumah Ngapain? Nonton Astagfirullah sudah setahun roja, Alhamdulillah. Jadikan alasan lagi selip-selip bukan yang lain. Ya. Coba kita lihat di sini, bagaimana manusia sekarang kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Kalau ingin lihat hancurnya suatu kaum, lihatlah bagaimana dia perhatian terhadap Al-Quran. Nah sekarang kita ingin berdakwah, ingin berdakwah, tapi kita sendiri tidak menanamkan cinta kepada Al-Quran. Bagaimana ini? Apa yang dulu dilakukan oleh para sahabat? Mereka berburu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat disampaikan, maka yang lain menyampaikan kepada yang lain. Mereka semangat untuk menghafal Al-Quran. Umurnya berapa? Apakah umur para sahabat waktu itu yang belajar Al-Quran umurnya 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun? Jawabannya? Tidak. Berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang masih kecil bervariasi buat para sahabat. Tetapi mereka semangat untuk belajar Al-Quran. Jadi umur jangan dijadikan alasan untuk apa? Tidak mau belajar Al-Quran. Apalagi sampai sekarang ya Allah belum bisa baca Al-Quran. Maka privat membaca Iqra itu cukup waktunya selama dua bulan saja insya Allah khatam. Iqra 6. Insya Allah khatam tinggal di apa? Dimantapkan lagi. Dimantapkan lagi. Bacaannya melalui tahsin qiraah. Memperbagus bacaan Al-Qur'an. Kalau sudah lancar masuk ke tajwid. Ya, sambil belajar tajwid dasar. Jadi ini harus diprogramkan harus diatur yang seperti ini. Yang bisa baca Al-Quran ajarkan. Sungguh sedih Ketika kita di Kalimantan seperti ini mendapatkan imam Bacaannya amburadul Ya Di Sumatera Di Timur Kenapa? Karena manusia lupa akan pentingnya belajar Al-Quran. Jadi soal setelah ini dibuat program, ya. Dan seperti di Prabu Muli ada salah satu daerah di Palembang, Sumatera Selatan, Palembang. Teman-teman membuat TKM Ta'limul Quran lil Mubtadi'in. Pengajaran Al-Quran untuk para pemula. Yang hadir di sana Pak Jenggotnya tidak ada yang lebih panjang kecuali mungkin Bapak ya Sukunya lain ya <laughs> Oke Panjang sekali jenggotnya putih sudah uban. Umurnya mungkin sudah 70 tahun Masih mulai belajar ikhrok dari awal dari nol Gak malu kan? Ya kalau misalkan kita mendapatkan teman yang punya tetangga kita yang, yang katakanlah masya Allah baca Qurannya ya lumayan bagus lah ya. Sudah duduk, walaupun dia lebih muda duduk, bapak ajarkan saya Al-Quran. Insya Allah orang tersebut ya, kalau akan senang mengajar. Kenapa? Karena kalau misalkan dia mengajarkan kebaikan, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Ya. Ini masalah membaca dan belajar isi Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kemudian mengamalkan Al-Quran dan juga mendawahkan Al-Quran tersebut. Kemudian hadis yang kedua, ayat ikhwan, diriwayatkan dari Anas bin Malik juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah wa ya'malu bihi kal utrujah." Permisalan orang yang beriman yang mengamalkan Al-Qur'an eh, Permisalan orang yang beriman yang membaca Al-Quran wa ya'malu bihi dan dia beramal dengannya kal utrujah seperti buah utrujah Buah utrujah itu buah sebangsa jeruk limau. Tetapi kalau kita lihat gambarnya bukan seperti itu, dia ya limau lah ya. Tetapi kulitnya lebih tebal. Jenis jeruk. Nah ini kalau kita jeruk, apa kata Rasulullah SAW? menghafal tayyib wa rikuha tayyib. Rasanya enak, dan baunya juga ranum enak dicium. Kalau kita ada jeruk manis, kita cium enak tidak baunya? Tercium apa tidak? Tercium. Kalau kita makan enak rasanya. Seperti itu dimisalkan oleh Rasulullah SAW orang yang beriman yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Masya Allah. Dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi la ya la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah. Permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an dan beramal dengannya itu seperti tamrah, seperti buah kurma. Ta'muha thayyib wa halah. Rasanya enak tetapi tidak memiliki bau. Kita cium-cium kurma apalah baunya ini? Tidak ada, tidak tampak baunya. Tapi ketika dirasakan kurma tersebut bagaimana? enak. Subhanallah. Ini golongan yang kedua. Baik, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karraihanah." Permisalan orang munafik yang pura-pura Islam, munafik itu pura-pura Islam. Yang membaca Al-Qur'an seperti bunga raihana. Bunga apa? Raihana. Raihana itu dia itu tanaman bunga daun-daunan seperti itu ya. Kalau dicium harum sekali, wangi sekali bunga tanahnya. Tetapi kalau dia dimakan itu rasanya sangat pahit. Jadi ketika ada kesempatan pulang dari Masjid Nabawi, ada teman mengatakan, kamu tahu nggak apa nama pohon itu, nama itu? Nggak tahu saya. Kamu nggak tahu katanya? Iya, saya nggak tahu, aku nggak tahu saya. Itu namanya Raihana. Namanya apa? Raihana. Akhirnya saya petik, saya Masya Allah wangi. Karena penasaran dengan hadis tersebut, saya bersihkan ketika saya makan. Pahit sekali. Masya Allah, benar-benar pahit. Untuk pembuktian hadis tersebut ya. Allah Akbar. Benar-benar pahit. Nah itu, itulah orang-orang munafik. Dia tampak harum di luar. Tetapi hatinya busuk, pahit. Ini golongan yang ketiga. Wa masyarul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kalahkan zalah Permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hamzalah. Ya, tak hamur warifu hamur. Rasanya pahit, baunya juga pahit. Hamzalah itu sejenis labu-labuan, Pak. Bentuknya itu agak lonjong seperti semangka kecil lah ya semangka kecil seperti itu, tapi lonjong. Atau model labu-labuan. Kalau kita cium, saya belum pernah, ya, tapi lihat di di fotonya saya lihat ya. Kalau dicium bau pahit, dimakan juga pahit. Jadi permisalan orang munafik yang tidak membaca Allah. Kita bagi ke dalam empat golongan. Kita ke golongan yang mana? Golongan yang pertama membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Golongan yang kedua tidak membaca Al-Quran tetapi beramal dengan Al-Quran. Golongan yang ketiga membaca Al-Quran tapi tidak beramal. Golongan keempat Tidak baca Quran Tidak beramal Pilih yang mana Pak? Yang pertama Kenyataannya yang mana kita? Allah Akbar Jangan jadi hanzalah Jangan jadi hanzalah Yang pahit tadi Sudah baunya pahit Rasanya juga pahit Subhanallah ini renungan untuk kita. Jangan sampai karena kemunafikan kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Nifak sangat ditakutkan oleh para sahabat. Oleh karena itu banyak para tabi'in yang mengatakan adrakus sab'ina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Saya mendapatkan 70 orang sahabat Nabi dan setiap dari mereka takut akan kemunafikan di dalam hati mereka. Dikatakan 70 itu menunjukkan angka yang banyak ya dalam bahasa Arab. Bisa jadi lebih dari 100, tapi 70 itu angka yang banyak. 70, 700, ribu itu menunjukkan angka 7 ini menunjukkan angka yang banyak di dalam bahasa Arab. Coba, mereka takut kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab takut terjatuh kepada nifak kemunafikan. Padahal beliau dijamin untuk masuk surga. Oleh karena itu mari kita merenung ayo ikhwan. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita masuk ke dalam golongan yang mana? Kalau misalkan Khalid bin Al-Walid berkata syaghalana jihad pada Quran kita dulu disibukkan dengan jihad dari menghafal Al-Quran itu kata Khalid bin Walid sehingga dia mendapatkan uzur untuk tidak menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan para ulama sepakat bahwa Khalid bin Al-Walid tidak hafal Al-Qur'an. Kenapa? Disibukkan dengan jihad. Nah sekarang syawalana atilfal. Televisi telah menyibukkan kita. HP telah menyibukkan kita. Yang muda-muda Facebook telah menyibukkan kita. Gimana aku ini? Enggak ya? Allah. Tambah sekarang WA lah, inilah BBM lah, grup TV dan lain sebagainya menyibukkan. Kalau menyibukkan sudah tutup, fokus beribadah. Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya dan yang bersembunyi. Beribadah. Maksudnya para orang bunuh al di sini orang-orang yang tidak sibuk mengurusi urusan-urusan orang lain, tetapi dia fokus beribadah. Ya, Allah mencintai orang ini. Termasuk di dalamnya menyibukkan diri dengan berkomunikasi, berbicara yang tidak perlu ini sama saja. Apalagi nonton yang tidak perlu ibu-ibu. Dikit-dikit film Korea tidak bisa apalagi e, tidak puas dengan televisi sudah pakai HP streaming. Pakai HP itu program apa ya? Ini yang parah lagi, laki-laki nonton film Korea. Ada nggak ini? Ada nah, ya Allah jadi apa nanti dia itu? Laki-laki nonton film Korea, Hadis yang kedua sudah kita bahas. Camkan di dalam diri kita, kita masuk ke dalam golongan yang mana? Kita masuk ke dalam golongan yang mana? Ya kalau misalkan kita disibukkan, artinya membaca Al-Quran tidak bisa banyak ya, karena pekerjaan misalkan atau karena memang kewajiban anak banyak, istri banyak, <laughs> salah salah ngomong kerabat banyak yang ditanggung ya tanggungan banyak akhirnya kita harus bekerja keras untuk menafkahi mereka semua dan itu pun masih kurang uzur tapi kalau sudah penghasilannya masya Allah cukup cukup cukup bahkan bisa berlebih bisa berlebih pekerjaannya juga tidak terlalu berat ternyata tidak memiliki tidak membaca Al-Quran, maka uzurnya apa di sini? Dan oleh itu kita harus berhati-hati ya ikhwan. Jangan-jangan ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan di dalam hati kita. Sehingga kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga ya ikhwan. Diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar keluar kepada kami. Dan beliau berkata, "Faqala abshiru, abshiru." Kabar gembira untuk kalian, kabar gembira untuk kalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kalian bersaksi bahwa diriku adalah Rasulullah? Qalu Ya, kami bersaksi demikian. Para sahabat mengatakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna hadzal Qur'an sesungguhnya Quran ini sababun tarfuhu biadillah wa tarfuhu biaidikum. Dia adalah tali satu ujungnya di tangan Allah dan satu ujungnya di tangan-tangan kalian. -tangan Fatamassaku bihi berpegang teguh kalian dengannya. Fa innakum lan tadhillu wa lan tahriku ba'dahu abada. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa setelah berpegang teguh dengannya selama-lamanya. Ini menunjukkan apa saudara-saudara sekalian? Kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khalaqtu fikum syai'aini khalaqtu fikum syai'aini saya telah meninggalkan kepada kalian dua hal lan tadillu ba'dahuma abada kalian tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengannya kitab Allah kitab Allah wa sunnah kitab Allah dan sunnahku yaitu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita disuruh bapak-bapak sekalian berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaannya apa? Kita tidak akan binasa dan kita tidak akan sesat. keutamaan berpegang teguh terhadap dengan Al-Quran berpegang teguh dengan Al-Quran Allah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin kita berpegang dikatakan berpegang teguh kalau kita tidak mau membacanya, tidak mau mempelajari tafsirnya. Dan ini renungan untuk kita semua ya renungan untuk kita semua jangan sampai lah sudah berkali-kali bertahun-tahun ngaji tidak punya terjemahan apa kemudian bertahun-tahun ngaji tidak punya buku tafsir minimal ringkasan tafsir atau tafsir yang mudah setidaknya apabila kita ragu terhadap terjemahan Al-Quran kita kembali kepada buku tafsir tersebut seperti apa sih perkataan ulama tafsir terhadap ayat ini Jangankan itu ayol ikhwan, para ustadz yang bisa bahasa Arab saja harus kembali kepada kamus dan harus kembali kepada tafsir. Bahkan para ulama pun demikian. Hanya saja para ulama mereka melakukan penelitian bertahun-tahun ayat per ayat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka sabar menelitinya. Apabila ada permasalahan, mereka selesaikan. Diteliti ayat per ayat. Itu bedanya. Ya. Kemudian selanjutnya ya Jadi ini menunjukkan apa? Wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesesatan sangat banyak. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kepada siapa lagi kita berpegang? Apakah kepada kiai pada ustaz jangan. Sudah di Al-Quran dan hadis dan Alhamdulillah sudah menyebar. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama berapa hari? Bertemu dengan Rabbnya Menghadap Rabbnya berapa hari? 40 hari Apa yang terjadi? mereka menyembah patung sapi. Mereka menyembah patung sapi. puluh hari bisa sesat apalagi empat ratus dikali tiga bahkan lebih tahun 1400 tahun lebih kita terpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita terpisah dengan Nabi kesesatan bisa banyak terjadi. Dan kita harus paham, ayo Irfan, jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita. Saya ini sudah benar Islam saya, sehingga sudahlah ikutin ini aja. Orang para ulama saja sampai sekarang masih belajar. Ketika sudah sudah menemukan kebenaran mereka masih meneliti apakah ini benar atau tidak. Kenapa kita diam? Ya, itu ya, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dan juga pemahaman terbaik adalah pemahaman orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami agama jangan dengan kepala kita. Kalau misalkan agama itu diserahkan ke setiap kepala kita, maka akan ada agama yang lebih sesat dari Ahmadiyah. Memahami Al-Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan di setiap kita, silakan tafsirkan ayat sendiri, silakan tafsirkan hadis sendiri, silakan akan sesat. Tetapi kembalikanlah belajar itu apa perkataan para sahabat. Apakah ada hadis yang menjelaskannya? Apakah ada sahabat yang menjelaskannya? Apakah para tabi'in menjelaskannya? Ini tidak kita sekarang. Atau muridnya tabi'in menjelaskannya apabila tidak ada di zaman dahulu maka jangan macam-macam beribadah. Jangan macam-macam beribadah. Contohnya Ahmadiyah. Kita tanya, Ahmadiyah ada tidak di zaman Nabi? Ada tidak? Tidak ada. Di zaman sahabat? Tidak ada. Di zaman setelahnya? Murid para sahabat? Tidak ada. Murid-muridnya lagi? Tidak ada. Loh, mengikuti siapa di Ahmadiyah ini? Hmm? Mengikuti siapa? Madinah. Mengikuti syaitan. Jadi yang kita jadikan patokan bagaimana beribadah itu mengikuti generasi terbaik. Jangan sampai ada seperti orang-orang yang sekarang ini subhanallah mereka mengaku mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah mengharapkan sholat di masjid yang ada marmernya harus sholat di tanah. Ada tidak yang berpendapat seperti ini? Ada. Atau misalkan mengatakan ayam itu haram, telur itu haram, wajib. Ini dari mana dia yang menafsirkan ini? Padahal Rasulullah sendiri, ya, menyebutkan ada ayam. Para sahabat makan ayam. Umar atau Khattab mengatakan, La ta'kul Baik, janganlah kalian makan telur. Apa maksudnya? Maksudnya biarkan dia menetas sehingga jadi ayam banyak lebih mahal daripada kalau kita makan telur langsung mati dia. Hanya menunjukkan apa? Zaman sahabat makan ini diharamkan sama dia Mengikuti pendapat siapa? Tidak ada madhab yang sepakat dengan madhabnya Bahaya seperti ini Menafsirkan Al-Quran Sekarang Dewi. Seenak kepalanya allah memusnahkan. Sampai ayam diharamkan, gawat sekali. Ada yang diharamkan. Padahal dulu Imam Nasai gimana? Karena ya jaja dajaja dulu memakan uh, suka makan ayam. Imam Nasai itu imam yang terkenal paling suka makan ayam. Sampai di buku sejarahnya disebutkan apa? Ya biografi beliau berapa tahun sesungguhnya makan ayam itu akan membantu untuk ini membantu untuk ini macam-macam. Kemudian ayol ikhwan hadis yang keberapa? Sekarang keberapa? Keempat. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Nabi' bin Abdul Harith. Nabi' bin Abdul Harith. Beliau berkata, "Dan Umar yasta'minuhu pada Mekah. Dulu Umar menjadikannya sebagai pemimpin penduduk Mekah. Jadikannya sebagai pemimpin penduduk Mekah. Maka itu gubernur, masa kita sekarang gubernur Mekah. Maka berkata Umar, Mari ista'malta dari ahli wadi?" Siapakah yang kau tunjuk, yang kau jadikan pemimpin untuk penduduk wadi? nama daerah itu dibatasi dengan sungai ya. Sungai kering, wadi. Siapa yang kau jadikan pemimpin penduduk di sana? Ibnu Abza. Dia adalah Ibnu Abza. Terkaget Umar. Mana Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza itu? Nama yang asing di telinganya Umar Al-Khattab. Maulan min mawalina dia adalah mantan budak, ya, budak mantan budak kemudian dimerdekakan, ya, maula disebut maula. Di antara mantan mantan budak kami. Terkadang lagi Umar, istaghta istakhlata eh, istaghalta alaihim maulan istakhlata alaihim maulan kamu jadikan untuk mereka pemimpin siapa? Mantan budak. Bagaimana mungkin? Kalau budak statusnya itu setengah orang merdeka. Setengah orang merdeka. Budak yang namanya budak seperti barang bisa belikan, bisa disuruh-suruh, ya. Bahkan bisa macam-macam. Bisa macam-macam terhadap budak. Yang penting tidak dikasari, tidak dizolimi. Ini budak. Ya seperti barang, bisa dijual beli, tapi yang hina di kedudukan sosial, status sosial pun lebih hina daripada orang daripada orang yang merdeka. Nah, ketika dia merdeka, maka penduduk-penduduk di sekitar yang melihat budak tersebut kira-kira bagaimana? Masih ada tidak perasaan, oh, ini mantan budak kok? Ya tidak. Ya, ini mantan mantan budak. Ada perasaan seperti itu, tapi tidak. Nabi bin Abdul Haris mengangkat dia sebagai pemimpin di sana. Alasan kenapa? Maka berkatalah Nabi bin Abdul Haris, "Innahu qari'un li azza wa jalla wa 'alimun bil fara'id." Sesungguhnya beliau yaitu Ibnu Hamzah dia adalah qari' pembaca kitab Allah dan alim apa mengetahui ilmu faraid, ilmu waris. Cukup dengan dua jawaban ini saja Umar sudah paham. Kenapa? Karena Allah mengangkat kalau dikatakan dia membaca ayat Al-Quran di zaman sahabat dikatakan qari itu apabila dia hafal Al-Quran. Apabila dia apa Al-Quran ini sudah cukup bahkan belajarnya. Ditambah lagi satu yang kedua. Yang kedua apa? Dia memahami ilmu faraid. Ilmu faraid. Ilmu faraid itu Bapak-bapak sekalian termasuk di zaman dahulu ilmu yang paling susah. Kalau menguasai ilmu faraid, insya Allah ilmu-ilmu yang lain bagaimana? Kecil dulu ya namanya zaman dahulu tidak ada metode pecahan belajar pecahan sepertiga seperempat dua per tiga tambah kali sebagainya kalau kali nggak ada tambah ya tambah kurang bagi ya ada juga kali sebagian jadi kalau misalkan ahli matematika gampang aja ilmu faraj bahkan jadi kesenangan ya ya tidak harus ustaz dia bisa senang dengan membuat sistem baru perhitungan daripada level seperti ini seperti ini seperti ini lebih simpel dengan pakai matematika. Dan ini terbukti ketika di Yaman ada ya salah satu teman di Yaman itu masih banyak orang yang tidak belajar matematika. Ketika belajar faraid bingung bukan ampun. Bingung bukan bukan ampun, tidak tahu bagaimana menyelesaikan faraid. Itu saya terbayang setelah dapat cerita seperti itu orang Yaman berarti kan e, katakanlah masih primitif di dalam bidang matematika. Dulu bagaimana sahabat tadi primitifnya dibanding mereka dalam bidang matematika. Oleh karena itu orang yang menguasai mawarid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikatakan fakih. Orang yang sangat fakih mendalam di dalam memahami ilmu agama. Cukup dua ini saja Dia berhak menjadi pemimpin Maka apa yang dikatakan Umar Allah yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yadha'u bihi akharin Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini akwaman orang-orang manusia-manusia dan merendahkan yang lainnya dengan apa dengan Al-Quran dengan Al-Quran jadi di sana yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin adalah orang yang hafal Al-Quran dan paham ilmu agama. Karena di sana dia paham tentang halal dan haram. Paham tentang halal dan haram. Subhanallah. Kemudian hadis yang kelima. Sebelumnya saya tanya dulu. Kalau kita misalkan pulang di rumah dapat tiga buah motor gratis. Bukan mencuri, bukan apa, tapi gratis. Ada yang ngasih kita. Kira-kira gimana? Mau nggak? Mau lah ya. atau motor-motor besar itu yang mahal ya. Apalagi nih masih muda. Kapan punya istri bingung mau ditaruh di mana. Tapi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah. Ayuhibu ahadukum Ida raja'a ila ahlihi Apakah seorang di antara kalian senang apabila dia kembali kepada keluarganya? An yajida fihi talata khalifatin idhamin siman. Dia mendapatkan di rumahnya tiga ekor onta yang besar lagi bunting, lagi hamil. Izam yang besar-besar dan gemuk-gemuk. Maka Kata para sahabat, "Kulna na'am, iya, kami mau." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman." Tiga ayat kata Rasulullah yang dibaca oleh seorang di antara kalian di dalam sholatnya ya, itu lebih baik daripada tiga ekor onta yang lagi hamil besar-besar dan gemuk-gemuk. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah tidak sepantar dengan dunia. Tidak ada bandingannya. Seorang tertinggal amalan-amalan yang utama. Ini lebih menyedihkan daripada dia kehilangan harta-harta. Daripada dia kehilangan harta-harta. Rasulullah SAW mengatakan, dan fajri khairun minad dunya wa mafiyah Dua rakaat salat fajar yaitu salat waktu fajar subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Baru dua rakaat salat subuh saja. Ini tiga ayat yang dibaca seseorang di dalam salatnya lebih baik daripada tiga ekor onta yang besar. Itu mahal Pak. Sapi yang besar saja sekarang 20 juta. Iya tidak? 25 juta. Nah sekarang ini itu baru sapi. Bagaimana dengan onta yang besar? Kira-kira berapa itu? mungkin tiga lantas bisa 100 juta atau 120 juta ya. itu lebih berharga kita membaca Al-Quran di dalam sholat kita daripada yang seperti itu jadi menunjukkan juga agar kita jangan lalai dengan dunia benar pandangan kita memandang dunia jangan sampai dunia ini melalaikan ya bu ya Jangan banyak memandang barang. Nanti yang terpikir adalah uang. Ya. Itu tidak bisa membuat tenang. Oke, okay, Bu. Ya, sudahlah, Bu ya. Pikirin suami aja lah, Bu. Cari keridoannya. Mahal keridoan suami. dikit-dikit pas harus uh, setiap pergi itu berbeda dilihat. Tas-tas baru. Padahal bapak-bapak kalau sepatu paling satu dua jadilah ya pak ya. Kalau ibu-ibu berapa bu sepatunya bu? Berbeda-beda warnanya. Ya wajar fitrah manusia, fitrah wanita. Sama seperti fitrahnya laki-laki dapat kumpul sama yang sudah nikah sibuknya ngomongin poligami. Padahal nggak berani juga. Iya. itu dunia pak ya, poligami itu dunia. Poligami itu dunia. Jadi jangan dikatakan bahwa poligami itu sunnah untuk masalahnya. Dapat yang ya, sesuatu yang mubah. ya sesuatu yang mubah. Kalau misalkan memudaratkan, ya terkadang sudah dulu masya Allah sebelum nikah istrinya berdandan, baru nikah juga sibuk berdandan. Ketika lahir anak yang pertama, kedua, tiga, ya Allah nggak sempat lagi berdandan. Ya seharusnya laki-laki paham. Ketika keadaan seperti itu, tambah disakiti hatinya ingin apa? Ingin poligami ya Ya saya tidak mengharapkan poligami, cuma kalau tidak ada hajat ngapain bicara-bicara seperti itu? Ya. Dan ini termasuk perkataan yang tidak bermanfaat. Sama tadi juga berbicara yang tidak bermanfaat. Saya tadi ada pawai ini. Ya Allah ngapain lah pawai-pawai pakai pakaian-pakaian batik-batik apa segala baris gitu ya panas-panas nanti kalau sudah panas dingin panas tuh keringatan. Ngapain? Tidak bermanfaat. Ya kecuali berbaris untuk berjihad ya. Masya Allah ini berbaris untuk apa? Gak ada faedahnya Gak ada faedahnya Baik, kita istirahat dulu ya 10 menit ya Nanti setelah itu silakan yang punya pertanyaan silakan ditulis Allah Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an" dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah ke tingkatan yang lebih tinggi. Waratil dan bacalah Al-Quran kama kulta turatil fid dunia. Sebagaimana dulu engkau membaca Al-Quran di dunia dengan tartil, dengan pelan. Fa'inna manzilataka sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Di sini para ulama menyebutkan tingginya kedudukan seseorang dengan hafalan yang dia miliki. Dengan hafalan yang dia miliki. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sini artinya yang penting membaca Al-Qur'an sebab sebab ayat sepanjang ayat yang dia baca Itulah kedudukannya Allah dan misal Tetapi sebagian ulama mengatakan ini dihitung dari hafalannya Karena disebutkan wakra Jadi suruh membaca Dari hafalan Dan ini juga menyemangati kita sebagai orang Islam Untuk mau menghafal Al-Quran Ya Wartangi dan naiklah ke tingkat yang lebih tinggi kita naik ke tingkat yang lebih tinggi di surga. Jadi mulailah menghafal hal quran Jangan sampai setahun, dua tahun ngaji, tiga tahun ngaji, juz amma saja tidak hatam-hatam. Ya, ya caranya bagaimana? Caranya ada yang distorkan, bikin suatu grup, suatu kelompok, setoran, saling setoran. Jadi kalau misalkan dirutinkan seminggu sekali, pokoknya sehari ini kita setengah halaman minimal sekian. Sekian halaman, misalkan setengah halaman satu minggu. Sudah setengah halaman satu minggu setor. Wajib setor. Ini sudah dibuat jadwal setoran kabur. Ya siapa yang kabur setor lagi dua kali lipat berarti kan? Seperti itu. Begitu pula ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian. Jadi nanti banyak insya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi mulai sekarang Renungkan, latihan kita terus berlatih bagaimana agar bisa menghafal Al-Quran. Nah sekarang kalau bacaannya belum bagus, nah ini jangan dulu belajar dulu baca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Belajar dulu bagaimana baca quran baik dan benar, Hatamkan dari awal sampai akhir dengan tahsin Al-Qur'an. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas diselesaikan dulu. Selesaikan dengan cepat. Baik. dan keutamaan yang terakhir disebutkan dalam hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW bersabda Al-Mahiru bil-Quran safaratil kiramil bararah Orang yang mahir Membaca Al-Quran Bersama Ma'asafarah Bersama para utusan Al-Kiram yang mulia Al-Bararah yang bertakwa Yaitu para malaikat Jadi mereka bersama para malaikat Kemudian waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yastaddu 'alaihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia susah kesusahan membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Di dalam riwayat lain, wa yatata'u alaihi, wa yatata'u alaihi, wa yatata'u alaihi, ya, wa alaihi Dia kesusahan membacanya. Lahu ajaran dia mendapatkan dua dua apa? pahala, yaitu pahala membaca quran dan pahala kesusahan terutama untuk orang-orang yang bukan Arab. Di zaman Nabi itu ada orang-orang yang bukan Arab dan mereka pun kesusahan membaca quran kesusahan. Tidak hanya kita, untuk bisa hurufnya seperti huruf Arab saja yang Al-Quran, orang Arab pun perlu belajar huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini butuh duduk di majelis korif ahli baca Al-Quran dan ini butuh waktu panjang. Dan saya harapkan adalah di antara kita yang ya, berapa orang bisa mengambil sanat Al-Quran dari seorang syekh Kemudian dia mengajar ya, Membuat tahfiz Menghafal Al-Quran Luar biasa Luar biasa Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada majelis ini Kemudian insya Allah kita masuk ke sesi baru yaitu sesi tanya jawab. Ya, jadi setidaknya yang ini bisa membuat kita merenung bahwasanya kita harus perhatian dengan Al-Qur'an, perhatian dengan Al-Qur'an. Kembalikan kejayaan-kejayaan cinta Al-Qur'an di masa-masa dahulu sebelum kita dijajah, sebelum kita merdeka. Justru ketika kita merdeka ini banyak sekali misi-misi misionaris yang membuat orang-orang Islam jauh dari agamanya. Ya, jauh dari Al-Qur'an dan ternyata sekarang berhasil. Anak-anak muda sibuk dengan olahraga, sibuk dengan media, sibuk dengan ilmu umum yang tidak diniatkan untuk agama, sibuk dengan musik-musikan, lagu-laguan, sekarang berhasil masuki lewat Facebook, lewat apa lah ya, eh, Twitter sedikit-dikit berkicau, sedikit-dikit berkicau. Lagi lapar nih, lagi lapar saja berkicau. Ya bermanfaat. Lagi lapar berkicau. Eh, Facebook juga gitu. Masuk WC, mau masuk WC, nah, keluar WC ditulis juga. Ya. Sesuatu yang nggak bermanfaat. ada silakan kita pertanyaan Lisa, silakan kepada yang pertanyaan Lisa dulu. Silakan. Ya silakan. Siapa namanya dulu? Ali. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana pemirsa eh, kita mendirikan sekolah tafis? Bagaimana para pelajarnya belum kesana? Apa terhadap pelajarannya? Belum punya sana. Oh gitu. Tidak apa-apa bisa, tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Tetapi di dalam Al-Quran itu memang ilmu Al-Quran harus dengan talaki turun menurun di hadapan guru. Jadi tidak cukup dengan media, kita beli CD, kita beli program, kemudian kita belajar sendiri, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Tidak. Al-Quran itu memiliki kekhususan, memiliki kekhususan. Ya. Banyak ya, bacaan-bacaan yang harus kita berguru di dalamnya. Seperti la ta'manna Majreha. Banyak. Kemudian juga bacaan-bacaan yang harus kita itu berguru dulu. Tidak bisa kita apa? Seperti itu nih di kitab Itu juga harus berguru itu. Harusnya itu nih bacaannya, tapi dibaca itu nih, tulisannya itu nih, baca itu nih. Ini juga perlu berguru semuanya, ya. Perlu Jangan sampai salah dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan memang mendapatkan salah lebih susah ya. Baik, ada yang lain silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hamzah. Siapa Pak? Haji Al Haji Al Saya tinggal di Lapak Pelang. Yang saya tanyakan adalah saya kebetulan kan mertua saya apa eh, memastikan orang yang sudah dengan kelihatannya itu yang banyak yang meninggal itu sekitar puluh tahun yang banyak yang dimandikan Nah, saya kebetulan sekarang sudah umur lima puluh, Jadi saya mungkin dari gambaran kita ah, ah, pasti ada pikirannya nah saya juga kebetulan masih pegawai jadi akhirnya bosan juga tetap jadi pegawai itu mulai tahun 46 nah, dari kenyataan itu kita pasti kita meninggal kenapa pak? kita nanti pasti meninggal juga meninggal juga ya artinya yang bisa kita bawa Nah, saya um, akan saya kasihkan itu untuk kebetulan saya juga punya terdakwa yang sudah dihukum apa bulan juga. Nah, cuma saya mirip dengan beliau, nah, cuma tidak kesampaian juga apa yang saya bisa, bisa uh, kemudian saya di kantor saya tapi hukum juga karena saya sudah bilang saya pak saya bosan jadi pegawai saya mau kerja itu dan saya mungkin untuk apa untuk mencapai supaya bisa untuk menghafal supaya kesungguhan itu dan kadang-kadang saya bisa kadang-kadang bisa bulat dan ini kalau dia kita kira untuk mohon eh, kesungguhan saya supaya ada Oke. Jadi bagaimana kiat menghafal di usia tua gitu Pak ya Biar dimudahkan gitu ya Baik Jadi Yang jelas kita tetap harus berusaha Dan jangan dijadikan umur sebagai alasan Jangan dijadikan umur sebagai alasan Ya kita coba menghafal Sebisa mungkin Sebisa mungkin kita coba menghafal Dan caranya bagaimana? Siapkan dua waktu dalam satu hari satu waktu untuk menghafal, satu waktu untuk murajaah, mengulang hafalan. Misalkan setelah subuh kita pilih waktu untuk menghafal Al-Quran. Ya menghafal Al-Quran sesuai kemampuan kita. Jika kita mampu dua lembar sehari atau dua lembar sehari, satu, dua, tiga, banyak sekali. Ya. Iya dua lembar. Kalau mampu, ya kalau nggak mampu mungkin dua ayat. Kalau tidak mampu ya dua dua ayat sehari. Dimulai dari yang pendek-pendek dulu ya. Dimulai dari yang pendek-pendek dulu. Caranya bagaimana? Misalkan wasana iwat tariq, wama adalah tariq, Ya. Wasama iwat tariq, kita baca 20 kali. Kita coba hafalkan dengan melihat sebanyak 20 kali. Kemudian tutup. Hafalkan tanpa melihat 20 kali. Sudah hafal, baru kita baca ayat yang kedua. Gitu juga 20 kali. Tutup. Ya. Kemudian 20 kali. Tanpa Kemudian kita gabungkan satu dan dua. Satu dan dua kita gabungkan 20 kali tanpa melihat Al-Quran. Kemudian ulang terus. Ini ulang ketika sholat, setelah sholat atau sebelum sholat berjamaah, ulang, ulang terus, ya, ulang. Insya Allah dua ayat, dua ayat, dua ayat, sholat hafal juga Al-Quran. Sesuai kemampuan, jangan maksa diri. Wah hari ini saya mau menghafal Quran satu halaman. Hari ini satu halaman. Oh, nggak paham paling satu halaman. Besoknya tutur, artinya putus asa. Ah, sudah nggak usah ngapal. Nah, dibuat santai. Dibuat apa? Santai. Jadi sesuaikan kemampuan kita. Otak kita juga berbeda-beda. Ada yang mungkin Masya Allah menghafal Quran bisa langsung banyak dan nempel. Ada juga yang banyak bisa langsung banyak, langsung hilang pula. Ada juga ya. Ini malas merojaan ini makanya hilang. Kemudian ya sudah sedikit-sedikit tapi terus menerus ya. Dan diajarkan oleh Syekh Jibril, beliau memiliki hafalan yang sangat kuat sekali, masya Allah, dipuji oleh para masyarakat. Jadi bisa hafalkan setelah subuh yang kita hafal apa, walaupun sedikit. Setelah zuhur kita ulangi lagi 20 kali. Dan setelah asar kita ulangi 20 kali. Setelah isya sebelum tidur kita ulangi lagi 20 kali tanpa melihat. Sudah insya Allah dia nempel terus Ya, seperti kita menghafal Al-Fatihah, Al-Fatihah pun nggak lupa-lupa. Kok bisa? Ya karena kok diulang-ulang. Karena diulang-ulang. Terus Insya Allah bisa kalau kita benar-benar meniatkan ya. Kalau di Masjid Nabawi itu Pak, ada halakoh-halakoh, kelompok-kelompok untuk orang tua pun ada. Dari yang dibilang paut gitu, usia paut, itu ada. Sampai orang-orang mau meninggal kayaknya, itu juga ada sejenisnya. Tapi yang menarik mereka, ya walaupun masa muda mereka mungkin nakal kali seperti itu ya, ya mereka mengulang hafalan dari awal. Kalau tidak dari Anas dari surat Al-Baqarah mereka mulai hafalannya. Ada macam-macam, tapi mereka rutin sedikit, sedikit, sedikit setoran. Nah, kalau misalkan bisa dibuat hal-hal seperti itu di sahabat Sebenarnya ya, Sepakat kita di masjid al ukhuwah kumpul tiap hari ini setoran. Nah, ini masya Allah ini. Minimal setorannya seperempat halaman satu minggu misalkan. Seperempat halaman satu minggu. Jadi itu aja. Seper, satu halaman bagi empat yaitu minimal setoran. Untuk ibu-ibu juga demikian bu ya. Bisa juga dibuat kerjaan-kerjaan ibu-ibu. Bisa Insya Allah Jadi Siapkan waktu untuk merojaah Jadi setelah sholat ya, Sedikit-sedikit aja Jangan pakai nafsu lah ya Itu biasanya kalau nafsu ngapal itu setan gitu Setan dari setan Nanti besoknya enggak lagi enggak apa. Jadi pelan-pelan dihafal Ulang, siapkan waktu untuk mengulang Insyaallah biidznillah taala akan selesai juga hafalannya. Akan selesai juga hafalannya. Allah Ada yang lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam Siapa nama? Masya Allah. uh, Arabnya. Oh, ngapal itu harus tahu artinya. Ya. Jangan sekadar bahasa Arabnya saja. Jadi kita bisa merenungi gitu ya. Nanti ketika lewat ayat-ayat neraka malah tersenyum. Jangan. Ketika ayat neraka sedih karena tahu isinya. Ketika lewat ayat surga maka kita berharap bisa masuk surga seperti itu. Iya tetap, tetap bagusnya memang harus terjemahan. Kita baca terjemahannya. Baru jadi dan ini lebih tersih, lebih bisa tertanam di otak kita. Ya, lebih bisa tertanam. Begitu pula surat-surat pendek itu juga harus paham ya artinya yang kita baca. Masalah ada yang lain silakan. Silakan. Yang pakai kertas silakan ada yang melintas. Ibu-ibu Ada yang pertanyaan lisan saya kita sebagai orang tua atau ibu di rumah mengajarkan anak-anak kita mengaji. Namun kita belum menguasai tajwid. Apakah kita tetap mendapatkan pahala karena telah membaginya untuk anak? Tolong penjelasannya. Iya. Insya Allah tetap dapat pahala. Insya Allah tetap dapat pahala. Tapi ingat, setelah itu anak kalau sudah punya dasar-dasar baca, ya ngajikan ke guru ngaji yang bisa tajwid. Dan ini yang masalah besar di Indonesia sekarang ini. Anak-anak memang belajar TPA sampai kelas 6. Ketika SMP siapa yang ngurusi mereka? Hmm. Coba dibuat kalau ini kan taman pendidikan anak-anak. Jangan dibuat taman lah ya. Kelompok remaja pecinta Quran misalkan. KLPA kelompok remaja pecinta Al-Quran remaja-remaja di sana dibuat kelompok seperti itu jadi dilanjutkan anak TPA itu ya memang kemampuannya dia kalau bisa melakukan itu luar biasa sekali tapi rata-rata ketika SMP baru bisa menerima dengan baik suara-suara ya daya tangkap itu ketika dia balik ketika dia balik. Oleh karena itu, ini harus ada follow up kelanjutan dari pengajaran TPA, tidak cukup dengan di SD. Akhirnya apa, Bapak sekalian? Anak SMP, anak SMA mencari kesibukan lain di luar rumahnya, di luar sekolahnya. Akhirnya yang rusak ya rusak, yang kacau ya kacau. Ini salah siapa? Nah sekarang jangan hanya TPA, harus ada kelompok remaja pecinta Al-Quran. Kumpulkan di masjid. Pelajarannya tentu berbeda dengan pelajaran anak-anak SD. Tentu berbeda. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah artinya eh, anak-anak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Coba lihat anak SMA sekarang. Kalau misalkan kita buat berdakwah itu yang paling bagus ya, kalau kita amati dan lebih bisa diterima oleh masyarakat apabila berdakwah lewat Al-Quran. Kalau berdakwah melalui hadis, kadang orang nggak paham hadis itu apa. Tapi kalau Al-Quran kita masuk dakwah Melalui Al-Quran ini lebih mengenal. Mendakwakan agama ini dengan Al-Quran Ini lebih mengenal. ya, Kita masuk ke dusun-dusun Kita mau mengajarkan Al-Quran Jangan saya mau mengajarkan Sunda Jangan dulu Saya mau mengajarkan Al-Quran Masuk ke dusun-dusun Mulai dulu, sabar 4 tahun, 5 tahun baru ajarkan yang lain-lain Sampai mereka benar-benar cinta kepada kita Dan mereka bertanya-tanya kenapa sih Kalau sholatnya seperti ini Kenapa uh, pemahamannya seperti ini Kenapa kita nggak boleh begini Ya jawab Jelaskan dengan dalil-dalilnya Ya Bagaimana sholat berjamaah dengan menggunakan gamis warna merah muda. Ini laki-laki nih ya. Iya laki-laki lah. Siapa yang bertanya? Laki-laki ini. Nah, ini nggak boleh. Haram. Tasyabuh bin nisa. Ya, menyerupai wanita. La'anallahu mutasyabbih apa? Mutawajilat minan nisa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Karena warna-warna tertentu seperti itu tidak di negara kita ada warna yang khusus untuk para wanita. Jadi ini bentuk tasyabuh tidak diperbolehkan. Warna-warna yang khusus untuk para wanita. Bolehkah kita belajar Al-Quran, baca tajwid, hafalan dengan ahlul bid'ah Sedang ilmu agama Islam tidak mengambil ilmu darinya Allah dan Islam Apabila dia hanya mengajarkan Al-Quran dan tajwid saja, tidak mengapa insyaAllah. Tidak mengapa insyaAllah. Ya. Tapi syaratnya hanya mengajarkan itu saja, tidak mengajarkan yang lainnya. Karena untuk mencari pengajar di zaman sekarang, mencari pengajar yang mengajarkan Al-Quran sangat susah. Ada ustaz tapi sibuk urus yang lain. Lebih baik mana menghafal Al-Quran atau hadis atau mana yang lebih diutamakan? Jawaban yang pertama lebih diutamakan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Tetapi sembari itu juga menghafal hadis. Jadi mulai dengan hadis-hadis yang pendek-pendek, yang mudah dihafal. Ya. Kalau misalkan Ada yang berkesempatan nih dikira dagang pula nanti nih. Saya menulis buku tentang mudah menghafal 100 hadis terbitan dari Sunnah. Mudah menghafal 100 hadis. Sudah ada yang punya di sini belum? Mudah menghafal 100 hadis. Dari sini sengaja dari judulnya saya saya katakan mudah berarti itu cara mudahnya seperti apa. Kemudian di sana ada 100 hadis yang dihafalkan. Sengaja dipilih hadis-hadis yang pendek, kebanyakan pendek dan ringkas. Dan sengaja saya pilihkan hadis-hadis yang bisa digunakan, yang banyak digunakan di dalam kehidupan dan juga dalam berfatwa. Jadi saya cantumkan 100 hadis di sana. Ya silakan. Bagaimana caranya dapatnya terserah. Ya. Hafalkan dari situ karena kebanyakan orang menganggap hafalan hadis itu susah karena harus menghafalkan perawi hadisnya. Kemudian saya akan mengeluarkan juga ya. Di sini Ayu ikhwan di dalam kitab itu dikatakan kita cukup ya untuk tahap awal menghafal matanya dulu. Matan, matanya saja. Dan itu banyak hadis-hadis yang pendek. Hadis-hadis yang pendek yang kita hafal dan itu menjadi kurikulum SDIT di Prabowo nih SDIT Istiqomah. Anak-anak satu semester menghafal tujuh hadis. Jadi ketika dan ada yang 8 hadis satu semester. Ketika sudah 12 semester yaitu 6 kelas, 6 apa? 6, 6 tahun berarti 12 kali 7 minimal hafalan mereka. 84 hadis. Di situ ada tingkatan-tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Ada tingkatan-tingkatan dalam hafal hadis tersebut. Ya. Insyaallah. Silakan kalau yang mau melihat buku tersebut silakan. Ada lagi silakan. Soal terakhir. Silakan. Ya, Bapak. Pak siapa, Pak? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah ada orang-orang yang belajar untuk diperlombakan? Maka jawabannya Apabila niatnya adalah untuk dunia Perlombaan tersebut untuk dunia Maka dia hanya mendapatkan bagian di dunia saja Ya Tidak kalau Al-Quran Makar Al-Quran kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Quran maka mintalah balasannya kepada Allah. saya sayati kaumun akan datang suatu kaum. Yas'aluna an-nasa bil Quran. Mereka meminta harta manusia dengan Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, hum alladziina yasta'jilu hum alladziina yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Mereka adalah orang-orang yang minta balasannya disegerakan di dunia dan tidak minta balasannya dihadirkan di akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang membaca Al-Quran ditukarkan dengan harta maka hukumnya boleh ya sah perdagangannya transaksinya sah tetapi bagiannya hanya di dunia tidak ada bagian di akhirat Ya. Yang mengajar Al-Quran kemudian dia apa? Minta eh, bayarnya sekian. Itu akan disegerakan di dunia saja tidak mendapatkan bagian di Berbeda dengan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran Kemudian dia dikasih atau diberikan sesuatu kepadanya karena dia mengajar Al-Quran dan dia tidak memintanya, maka ini tidak mengapa insya Allah diterima apabila dia bisa menjaga niatnya. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Adapun perlombaan apa dilakukan oleh para ulama sekarang ini juga dilakukan dan perlombaan tersebut dibenarkan untuk menumbuhkan semangat anak-anak dan remaja untuk menghafal dan membaca Al-Quran maka ini hal ini diperbolehkan tapi eh, yang seperti itu harus menjaga niatnya. Tetapi kalau misalkan sampai diperlombakan ya ada istilah campur baur, pesta pora di dalamnya, maka hal tersebut adalah aib terhadap Al-Quran karena bentuk penyimpangan terhadap Al-Quran. Sebisa mungkin menghindari perlombaan-perlombaan yang seperti itu, kecuali yang aman dari istilah, dari mungkaran, seperti yang diadakan oleh pihak Saudi misalkan. Itu insya Allah benar ya 15 juz atau 30 juz tidak mengapa insyaallah karena itu dikembalikan kepada hati seseorang kita cukupkan ini adalah pertanyaan terakhir mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan niat-niat kita berada di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas amalan kita dan melipat gandakan amalan kita ويبدل سيئاتنا حسنات Allah menggantikan keburukan-keburukan kita sebagai amalan-amalan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan orang-orang yang saleh dan juga para syuhada dan orang-orang yang siddiq. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan iman yang sempurna dan menjadi orang yang mencintai Al-Quran Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin Subhanallah. wa bihamdik Asyadu la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh